Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi Ja'ala لأحبائه أولادا صالحين يدعون لهم في حياتهم وبعد مماتهم الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة المحبة للأولاد والصلاة والسلام على أفضل المربين وأكرمهم حبيب رب العالمين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا كما وفقت لأهل الخير الخير فوفقنا إلى الخير اللهم يا ربنا كما سهلت لأحبائك سبل الخير فسهل لنا اللهم يا ربنا اخسرنا مع زمرة العلماء والصلحاء والأولياء Allahumma ya Rabbana khsurna ma'azum rati habibika Sayyidina Muhammad. Wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut. Wa syahadata inda al-maut. Wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah. Semoga malam ini adalah malam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Malam pengampunan dari Allah. Malam Allah menurunkan rahmat kepada kita. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqomah, kemudahan di dalam kita menuntut ilmu dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Sebelum kita membaca kitab hikamnya Ibn Atta'ilah As-Sakandari seperti yang pernah kami janjikan kita akan mencoba merinci satu persatu tentang pendidikan kepada anak. Pada pertemuan yang lalu sudah kita beri gambaran bahwa mendidik anak itu bukan di saat anak gede lalu kita sekolahkan itu saja, bukan. Tetapi ternyata itu hanya sebagian kecil dari pendidikan anak yang panjang. Jadi berjilid-jilid mendidik anak. Maka dari awal jauh-jauh hari memang harus direncanakan. Karena anak itu adalah harapan. Yang tidak punya anak, pengen punya anak. Yang pengen, yang sudah punya anak, pengen anaknya itu adalah benar. Kalau tidak punya iman, pengen anaknya nanti mengabdi di saat ia tua. Yang tidak punya iman. Yang punya iman, pengen anaknya itu menjadikan sebab kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Anak. Ada pendidikan yang sudah kita sebutkan, kami isyaratkan bahwa ada pendidikan anak sebelum anak itu terlahir. Pendidikan di saat anak di dalam kandungan sampai anak terlahir. Pendidikan di saat anak baru lahir. Pendidikan di saat anak mulai berbicara. Pendidikan di saat anak sudah mulai akil balik. Pendidikan di saat anak harus kita pilihkan pasangan. Itu ada sendiri, itu ada pendidikan. Tidak serta-merta anak dewasa lalu kita pilihkan begini, akan berantem dengan orang tua. Ini ada pendidikannya. Kalau salah, salah. Dan nanti terakhir adalah na'udzubillah. Pendidikan di saat anak melakukan satu kesalahan. Apa saja. Pelanggaran besar, keluar dari jalur yang benar. Itu pun kita tidak boleh lepas, ada pendidikannya. Baik, pada malam hari ini kita akan mencoba menghadirkan pendidikan anak sebelum terlahir. Sebelum anak itu ada harus kita beri pendidikan. Sebelum ada. Jauh-jauh. Ini yang pernah diisyaratkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Bukan diisyaratkan, ditegaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika ada seorang anak mengadu kepada khalifah, Ya khalifah. Apa kewajiban seorang bapak terhadap anaknya sebelum anak itu hadir? Dijawab oleh khalifah ada tiga hal. Salah satu di antara tiga itu adalah, dan ini yang pertama, dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kewajiban seorang tua kepada anaknya sebelum anak itu terlahir adalah, memilih ibunya. Ini kalau bapak. Jadi kewajiban bapak ini adalah memilih ibunya. Begitu juga sebaliknya, kewajiban ibu kepada anaknya sebelum anak itu terlahir adalah memilihkan bapaknya yang benar. Sebab kalau seorang wanita di saat memilih seorang suami itu artinya ia akan mengangkat seorang imam yang akan mengatur rumah tangganya. Jika salah ia memilih pemimpin maka dia akan dibawa kemana nanti. Ini penting dan harus dicermati. Globalnya begitu. Begitu juga seorang suami, seorang laki-laki di saat hendak memilih seorang wanita. Ia harus sadar dan benar-benar sadar bahwa ia akan memilih wakil yang setiap saat di saat ia pergi urusan rumah tangga dan anak-anaknya diserahkan kepada wakilnya ini. Kalau wakilnya pengkhianat culas tidak benar, maka ketahuilah semua bukan saja benda hidup anak-anak yang rusak tapi bisa saja barang-barang yang ada di rumah pun bisa hilang karena wakilnya tidak benar. Ini penting sekali. Akan tetapi dari itu semua, ini sebelum menikah ini ada tiga. Pertama, pemilihan pasangan ini ada ilmunya. Memilih pasangan ini mukaddimah dari mendidik anak. Yang kedua adalah di saat pernikahan, ini ada makna pendidikan untuk anak. Yang ketiga di saat anak berada di dalam kandungan. Ini semua harus kita cermati satu persatu. Barangkali ada di antara kita yang sudah sudah punya anak gimana? Saya terlanjur. Baik, kalau Anda sudah terlanjur punya anak, alhamdulillah. Berarti tapi kita harus memberikan pendidikan kepada anak-anak kita nanti ke depan harus benar. Tetap dibutuhkan. Mohon maaf yang sudah salah pilih tinggal kita membenahi dan istighfar kepada Allah. Atau mungkin salah karena nanti ada proses itu sendiri ada makna pendidikan. Proses pernikahan yang tidak benar ini ada pengaruhnya kepada anak yang bakal dilahirkan. Sebab dia bertentangan dengan cita-cita dan niatnya. Setiap, sebab setiap orang yang menikah, baik ia mengucapkan atau tidak, selalu berkeinginan mempunyai anak yang baik. Tidak ada orang menikah bercita-cita, saya ingin mempunyai sembilan anak jadi penjahat semuanya. Tidak ada. Biarpun tidak diucapkan oleh lidahnya, dia menginginkan punya anak yang baik. Yang soleh. Orang bandel. Kalau minta doa, semoga anak saya soleh. Orang bejat. Doa, beget. Ingin punya anak yang soleh. Baik. Ini, maka di saat memilih ini sendiri ada zohir dan batin ya. Yang pertama memilih pasangan. Yang kedua adalah di saatnya hamil. Yang ketiga, ah, ya, di saat menikah. Yang ketiga di saat hamil. Di saat memilih ini ada zohir dan batin. Kalau zohirnya sangat jelas disebutkan oleh Rasulullah gampang. Tungkahul mar'atu li arba'in. Bahan. Ini loh gelegernya seperti ini, ini bentuk bahannya ini. Ini zahir. Tapi ada nanti milih batin. Ada kita mengambil barokah untuk anak melalui batin daripada memilih. Batin itu sir, rahasia, makna. Zahirnya adalah tungkahul mar'atu li arba'in. Jadi cara memilih secara zahir kalau engkau ingin menikah dengan seorang perempuan, ini bab pernikahan. Pilihlah liha. Walima lijamaliha. Walimaliha. Wali Walidiniha. Fatfar bidatid dini teribat yadak. Jelas gamblang, semuanya terlihat ini. Artinya dengan gambaran misalnya di rumah orang soleh, biasanya anak soleh di keluarga baik, baik. Atau dia di tempat yang baik, baik. Dia sering ngaji, baik. Insya Allah itu mudah. Itu dohir. maliha. Nabi Muhammad mengucapkan kalimat lijamaliha. Ini memang biasanya orang tergoda pertama kali adalah dengan wajah. Kecantikan atau kegantengannya. Terpesona dengan wajah dan uh, kegantengan atau kecantikannya. Ini mula-mula. Dan memang Rasulullah setiap mengucapkan kalimat masalah ini didahulukan dan akhirkan mesti ada makna. Didahulukan oleh Rasulullah li jamaliha sebab orang biasanya kalau memilih pasangan mula-mula yang terlihat adalah kecantikannya dulu. Sebelum tahu rekeningnya berapa, sawahnya berapa hektar, belum tuh, belum ketahuan. Baru nanti setelah tahu, oh orangnya cantik, tinggalnya di mana. Orangnya ganteng kerjaannya bagaimana? Lah, lima liha baru nanti biasanya. Fulusnya berapa? Itu belum hasab hasab tuh tingkah lakunya. Sabar atau enggak sabar, suka cemberut atau enggak cemberut, itu urusan nanti nih, ketiga baru. Baru setelah itu anaknya gimana sih? Sudah tahu anaknya cantik-cantik, orang tuanya ah duitnya oh, dia orang kaya, sudah punya kerjaan. Tapi gimana wataknya? Hasab itu watak. Lembut, sabar atau Oh, alhamdulillah sabar, baik, cantik. Banyak duit. Sifat-sifatnya, watak-wataknya bagus. Baru nanti yang terakhir lidiniha. Urusan agamanya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin ibadah. Sebab ada orang sopan santun nggak sholat loh ya. Sopan santun Masya Allah. Punten. Inggi. Punten. nggak sholat ada. Dinnya nggak ada di situ. Berarti dia basa-basi baiknya, nggak mungkin. Orang yang tidak kenal Allah berbuat baik basa-basi karena mengharap sesuatu imbalan dari manusia. Kalau manusia tidak ngasih imbalan, berubah itu kebaikannya. Nggak ada orang tulus yang tidak kenal Allah. Pasti, kenapa engkau berbuat baik? Kok idah dohir. Karena aku ingin dibaikin sama dia, ya kan? Kalau umat, kalau orang kenal Allah, kenapa engkau berbuat baik? Aku ingin mendapatkan pahala dari Allah. Beda. Jadi orang berbuat baik yang tidak kenal Allah tidak lama. Tidak kenal Allah berbuat baik ya karena ingin. Kenapa engkau dalam jual beli senyum? Ya biar banyak pembelinya. Tapi kalau orang Islam, senyummu sodakoh. Sangat beda. Jadi yang tidak kenal Allah jika berbuat baik itu adalah bukan karena ketulusan. Pasti ada di balik itu semua yang diinginkan. Baik. Baru lidiniha agamanya. Harus ini. Agamanya diperhatikan. Ini masalah dohir gampang. Insya Allah ini ini dibahas di dalam masalah milih-milih pasangan. Mungkin kita tinggalkan urusan dohir gampang. Kalau memang ternyata cantik tidak. Duit gak punya. Ini nasib benar ini. Sudah begitu perilakunya gak baik. peringainya itu. Watak, wataknya gak baik. Ya sudah. Ya udah lumayan. Yang penting dia kenal Allah. Ya. Yang penting dia rajin sholat, rajin ngaji, ibadah, agamanya benar. Itu saja, ini sudah mentok terakhir. Tapi kalau bisa empat-empatnya nggak apa-apa. Laki perempuan. Carinya semacam itu. Baik, ini masalah dohir. Jadi fadvar bidadid dini, tapi utamakan yang agama. Jangan sampai agama kau tinggal, kau ambil kecantikannya. Jangan sampai agama kau tinggal, kau, kau ambil kekayaannya. Pasti bangkrut ini orang. Kalau ada orang menikah dengan seseorang karena kekayaannya, dihinakan oleh Allah. Masuk rumah itu dalam keadaan hina. Tidak punya pendapat. Karena apa? Takut saya diusir, takut saya dicerai, takut saya di ini. Nah, karena hina masuk rumah itu. Karena dia melihat kekayaan suaminya. Tapi kalau melihat kesolehannya, enak. Tidak ada masalah. Bahkan dikatakan, kalau engkau menikahkan putrimu dengan orang soleh, orang baik, kalau dia tidak mencintaimu, dia tidak akan aniaya kepadamu. Kalau dia mencintaimu, dia akan menghormati dan memuliakan putrimu. Oh, enak. Gak aniaya karena dia orang soleh, biarpun gak cinta. Dan rasa tidak cintanya tidak bakal ditampakkan karena dia soleh, ditahan. Mungkin dia tidak cinta. Tapi dia tidak akan aniaya orang soleh. Kalau orang gak soleh, biarpun cinta kadang-kadang mukul. Salah mencintainya, ya. Biarpun dia cinta, tapi tidak kenal agama, bisa salah. Tapi orang cinta, tidak cinta sekalipun kalau kenal agama, selamat itu anak kita. Setelah punya anak, nah baru ada makna tanggung jawab. Tidak akan disia-siakan kalau kita punya menantu anak yang soleh. Baik, ini masalah memilih pasangan. Kemudian ada, ini adalah memilih cara bohir. Ada cara batin yang harus kita perhatikan. Batin, batin itu adalah Allah mencari pertolongan dari Allah. Jadi tidak hanya mengandalkan dohir kita. Kalau kita mengandalkan tohir kan, ini mungkin keluarga baik, atau anak terbukti baik, kenal apa di sekolah yang baik, di tempatnya di masjid, ini tohir. Ini tadi pilihan yang pertama. Tapi ada batin. Batinnya adalah orang tua. Adik-adik lah ini. Mukaddimah. Jadi bagaimana sebisa mungkin kalau kita menikah ini adalah dengan kelegaan orang tua. Sebab apa? albir salaf. Rasulullah menyebutkan, berbakti kepada orang tua itu kayak orang minjem duit, ngutang. Kalau kita nyakiti orang tua, dikirim oleh Allah anak jahat nanti. Wah. Ini harus baik dengan orang tua. Yang punya guru-guru agar semakin barokah. Yang punya orang tua, orang tua. Ini harus ikut campur. Jadi melibatkan orang tua di dalam pemilihan pasangan bermusyawarah dengan beliau, keridoan beliau, ini luar biasa, penting. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh orang zaman sekarang, sudah modal yang penting aku senang, sudah bubar. Orang tuanya nomor nanti, eh, unik. Kaidah wahai adik-adikku, kalau ada orang mau menikah dengan anda, orang tuanya tidak setuju, kok masih memaksa, hati-hati. Bencana. Kenapa? Bapak ibunya yang rawat mulai kecil saja ditendang, dibuang, apalagi engkau yang belum pernah, pernah berbuat baik kepada orang itu. Ya. Ini Bapak ibu yang rawat 20 tahun ditinggal. Yang penting aku sama abang. Ya enggak, ibumu saja kau buang apalagi aku. Enggak jadi deh. Nah, harus begitu. Ini bapak ibunya yang ngasih makan, ibunya nyusui, gendong. Heh, baru kenal setahun kalah dengan dengan yang satu tahun. Setahun lo ketemu seminggu sekali traktir kadang-kadang. Itu pun kadang-kadang dia sendiri yang traktir. Ini ada kerusakan cara bergaul di zaman sekarang ini. Itu memang setan yang punya peran. Hawa nafsu. Baik. Batin orang tua tolong perhatikan. Kemudian yang kedua di saat Anda memilih banyak tawajuh menghadap kepada Allah. Banyak bergantung kepada Allah. Sadari bahwasanya Anda itu lemah. Sadari bahwasanya Anda itu lemah. Makanya kita harus mengadu kepada Allah. Mau diantaranya harus kita melibatkan, uh, uh, kita harus melakukan misalnya sholat istikharah sunnah. Tapi kita wajibkan diri sendiri. Saya harus melakukan istikharah. Minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kita lintaskan niat-niat yang baik. Ya Allah mudahkan pernikahanku. Kirimkan kepadaku jodoh yang benar. Karena aku ingin menikah. Karena aku ingin menjauhi kemaksiatan dan menjauhi ini ini ini dan pengen punya anak yang soleh lo. Ini dilintaskan di saat mencari. Kalau ini hadir, lintasan-lintasan kemuliaan ini hadir, mustahil orang ini akan melakukan kemungkaran. Dan barokahnya bakal dikirim oleh Allah, rahmat akan diturunkan oleh Allah kepada orang tersebut. Di saat memilih pasangan, tawajuh, ingat kepada Allah. Jadi selalu ingat Allah, ya Allah, aku ingin melamar orang itu, ingat Allah hawa nafsu tertekan nanti. Sehingga tidak mengikuti hawa nafsunya. Tapi kalau sudah tidak ingat Allah, yang penting senang. Yang penting suka. Yang penting cinta. Bubar. Allah pun bahkan dilanggar. Nah ini, jadi banyak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dibarengi dengan sholat hajat, mengadu kepada Allah, menghadirkan niatnya yang baik, pengen punya anak yang soleh. Ini harus dihadirkan. Ini adalah punya makna sambung kepada apa yang akan dilahirkan oleh istri tersebut. Ini harus dari permohonan. Permohonan kepada Allah. Jangan kalau sudah istri hamil baru doa terus. Bagus itu masih lumayan. Tapi sebenarnya dari jauh-jauh hari. Lawang orang pengen punya rumah saja merencanakannya. Kadang-kadang belum nikah. Ma, ini, ini, ini, ini, bukan terima begini. Jauh-jauh hari itu pengen rumah di tempat ini, saya pengen rumah di pinggir sawah yang ada air mengalir di belakangnya. Jauh-jauh hari itu. Ini urusan anak tidak pernah direncanakan. Anak ini lebih penting untuk kita rencanakan. Yang tidak merencanakan akan dikagetkan. Dikagetkan nanti. Baik. Yang ketiga, Kemudian setelah itu, yang kedua, yang ketiga, mungkin kita ringkas saja, maknanya seperti itu. Kita banyak ngadep kepada Allah. Jangan mengandalkan nih. Kadang baik menurut kita, tidak baik menurut Allah. Dan kadang jelek menurut kita, tapi baik menurut Allah. Kadang, Masya Allah, saya kok tidak serak sama orang itu. Tapi baik. Untuk Anda. Asa kerau sa'yan wa khairun lakum. kali engkau membenci sesuatu, tidak suka, ternyata sesuatu itu baik untukmu. Ada. Maka kalau sudah orang banyak menghadap kepada Allah, bergantung kepada Allah, selamat. Di dalam memilih pasangan. Untuk ini tujuan anak nanti. Anak. Jadi ini batin. Jadi sekali kita tawajuh, menghadap kepada Allah, maka Allah memberikan pertolongan. Allah tahu. Kenapa kok dia ngadep terus minta suami yang baik, suami yang baik. Karena pengen mendapatkan anak yang soleh. Dikirim oleh Allah. Yang ketiga adalah memperbanyak rasa takut. Rasa takut kepada Allah. Sehingga tidak akan melanggar. Sebab kemaksiatan yang dilakukan sebelum menikah ini mukaddimah ya. Menuruti hawa nafsu. Apalagi sampai na'udzubillah melakukan yang namanya zina dan sebagainya. Itu artinya memang tidak berangan-angan punya anak soleh. Adakah orang berzina lalu di saat berzina ingat ya Allah berikan aku anak yang soleh? Tidak ada. Dengan berzinaan. ini dengan kemaksiatan itu artinya sudah dia tidak butuh dengan anak soleh. Dengan kemaksiatan yang dilakukan sebelum pernikahan itu. Sebenarnya dia tidak mikir lagi bahasanya aku yang penting aku senang anakku setan setengah setan atau sempurna setan itu nggak penting. Nah, yang penting aku senang hawa nafsu. Jadi rasa takut kepada Allah perlu dibangkitkan di sini. Astagfirullah, banyak astagfirullah. Mungkin namanya godaan anak muda sekarang. Apalagi tontonan macam-macam. Godaan luar biasa. Hadirkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menyesal. Kalau kita melakukan dosa. Tidak ada yang tidak dosa. Dari manusia. Niatakan tapi sebaik-baik saat kepleset langsung mundur. Tapi orang mukmin itu biasanya tidak akan masuk lubang dua kali. Dosa bisa. Tapi biasanya berbeda-beda. Hari ini dosa matanya, besok telinganya, besoknya lagi lidahnya. Tapi kalau setiap hari matanya dosa dan itu-itu saja, nggak benar tuh. Seorang mukmin tidak akan kesengat di satu lubang yang sama ini. Sebaik-baik seorang mukmin ya seperti itu. Kalau dia terpeleset segala menyadari kesalahannya. Nah, ini adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini yang akan menjadikan sebab nanti akan dikirim oleh Allah anak-anak yang soleh. Nah, ini yang ketiga. Harus dihadirkan di saat kita hendak memilih pasangan. Maka akan terbebas kita dari dibelenggu oleh hawa nafsu kita. Anak sekarang hawa nafsu karena tidak pernah mendapatkan pendidikan ya. Kalau sudah terlanjur jatuh cinta, habis itu semuanya. Tidak Allah, tidak orang tua, tidak guru, pas tiga-tiganya dilanggar. Wah, sudah begitu pengen punya anak soleh. Susah. Ini. Kemudian, yang kedua, Sebelum pernikahan tadi adalah uh, sebelum anak lahir yang kedua adalah pernikahan. Di dalam pernikahan ini ada sir, ada rahasia di balik itu semua. Cara milihnya sudah benar. Dia menjauhi dari kemungkaran, tawajuh kepada Allah, ngadap kepada Allah. Pasangannya benar, pasangannya soleh, orang pilihan, tapi di saat melaksanakan pernikahan dengan sesuatu yang melanggar Allah. Jangan dianggap sepele. Kadang-kadang ada hujahnya, ustadz kadang-kadang ini. Ya pernikahan sekalilah biarin gak apa-apa. Eh. Jadi ada tontonan yang tidak dikenal perkenalkan, perkenankan, tontonan yang tidak diridhoi oleh Allah, hiburan yang tidak diridhoi oleh Allah, atau mungkin dengan membuka aurat yang sehingga yang tidak pernah buka aurat itu dulu. Anak idep cantik gara-gara ikut tradisi, ikut muftinya, ustazahnya tukang rias. Cantikan begini gak apa-apa baik, sudah biasa. Loh, kok ustazahnya tukang riasnya? Tukang rias ngikut. Ini ada maknanya, jangan dianggap sepele. Sebab kalau ditanyakan kepada niatnya pasti bertentangan. Kamu nikah pengen apa? Anak yang soleh. Lah kok begini caranya? Pasti mundur dia kalau sadar niatnya. Ini harus kita melakukan pernikahan dengan sesuatu dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Budaya-budaya, adat-adat yang bertentangan, yuk kita rubah dengan cara yang halus. Ada misalnya adat dimandikan ya. Ya, karena itu adat barangkali orang nanti tasyaum ya. Berprasangka jelek asalkan tidak ada niat apa-apa. Kenapa dimandiin? Ya pengantin biar bersih ya. Ya tidak apa-apa dimandiin tapi di kamar mandi. Mandinya bukan di depan orang. Sebab ada di sebagian daerah mandinya di depan orang ini. Ya bukan. Mandi kamar mandi. Bilang saya bisa mandi sendiri. Oh, sudah pengantin kok mandi dimandiin orang ya. Mandi sendiri. Selesai. Di antaranya seperti itu. Kemudian ada barang-barang mubazir dibuang. Ini kemudian dibarengi dengan keyakinan-keyakinan yang enggak-enggak. Hari semuanya baik. Ini antara besan dengan besan gara-gara milih hari berantem tuh ada. Satu pengen rebul lagi, satunya pengen selosok kliwon. Ya. Kenapa harus kurangi percekcokan itu? Biasanya mengurangi tuntutan itu. Biasanya kalau sudah ada awal tuntutan ini ada kedongkolan, sudah tidak ada doa yang baik itu. Seorang wanita menuntut begini, harus saya dikirim seperti ini, seperti ini. Apakah lupa Rasulullah menyebutkan bahasanya? Paling barokahnya wanita yang paling sedikit maharnya. Barokah, ini yang ngomong Rasulullah. Dari wahyu. Tuntutan. Jadi tidak apa-apa, asalkan bisa dibuatkan rumah anak saya nanti. Anak saya di ini kalungnya berapa cucu apa kirimannya sebelum nikah berapa begini-begini makanannya praswanan undangannya berapa ribu bingung itu calon suaminya akhirnya baik yang ngutang setelah itu ribut gara-gara utang permudah ya Allah yang penting halal sunnah walimah boleh tapi jangan dipaksa walimah itu kalau mampu lima walau bisa Rasulullah memerintahkan kalau punya duit walimah biarpun dengan satu kambing kalau punya duit kalau tidak ya sudah apa adanya jangan dipaksa Sebaik-baik seorang wali memudahkan urusan pernikahan putrinya. Ini awal barokah ini. Sampai idza ja'akum man tardawna dinahu faqbaluh. Kalau ada orang datang kepadamu dan engkau ridho urusan agamanya, baik. Bukan urusan duitnya, bukan urusan fulusnya, bukan urusan pangkatnya. Tapi agamanya, Rasulullah nyebut Bukan urusan pangkat, duit, kegantengan, bukan nasab, tapi urusan agamanya. Fakbalu, terimalah. Terimalah. Kalau tidak akan jadi fitnah. Wafasadun kabir. Dan akan terjadi satu kerusakan yang besar. Ini mempermudah urusan pernikahan. Ini juga membantu. Dengan lah ini janji Rasulullah menyebutkan Paling banyaknya barokah. Rasulullah nyebut. Lah ini barokah ini apa? Anak yang baik. Hidup rumah tangga nyaman. Kalau sudah ada mulai dari tuntutan. Makanya wahai para orang tua. Gampang saja. Jadi kalau bermusyawarah dengan calon besan tuh gini kalimatnya. Sudah gimana baiknya. Itu saja sudah. Paling enak itu. Kita ajari ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun. Dari mempelai, laki atau perempuan. Itu biasakan dengan kalimat gimana baiknya saja. Subhanallah. Karena kita tidak tahu kebiasaan di situ apa. Antara Sunda dengan Jawa, Jawa dengan Madura, Madura dengan Banjar, Banjar dengan Malim. Uh, eh, eh, ini, ini ada perbedaan. Coba kalau saya harus begini. Jangan-jangan tersinggung di sana ya. Itu tidak bisa di tempat saya. Sudah lagi ini saja. Sebaiknya gimana? Ah, enak. Oh, ini hal-hal semacam ini. Perlu diperhatikan, ini ada sir kenapa? silaturahmi, silaturahmi menjadikan barokah. Tapi percekcokan menjadi permusuhan. Di antaranya ini harus kita perhatikan. Proses pernikahan dengan kelegaan. Jangan ada percekcokan. Dengan dimudahkan. Kalau bisa gede-gede. Nggak bisa gede lagi kecil. Nggak bisa nyembelih ayam. Nggak bisa nyembelih ayam telur. Yang kobil itu nikah depannya Ustadz. Heres. Ada orang ngadu kepada kami, Buya saya mau menikah. Terus ya semuanya sudah setuju, cuman tuntutan dari istri saya uh, untuk walimahnya harus pakai prasmanan. Ini prasmanan. Prasmanan itu makan paling susah, mau nambah susah kan? Itu kan bukan aturan. Kita mau nambah susahnya. Biarpun kadang memang paling enak itu irit sebenarnya. Mau irit, mau malah nggak irit. Gaya itu ya, gaya hidup. Jadi kalau prasmanan sebenarnya susah nih. Mau ngambil banyak takut gak enak nanti mubadir, dikit-dikit sudah jauh. Ya Allah enak bener nih. Boleh tidak prasmanan? Ya boleh, boleh. Sudahlah makanan gak penting caranya itu. Coba jangan berdirilah kalau bisa. Kasih tempat duduk nih kayak di barat sana kan makan berdiri. Prasmanan itu kan kayak makan di sana itu zaman Rasul itu adalah yang ada adalah makan bersama atar mukmin barokah sisa makan. Tolong jangan buang makanan, Bu. Hati-hati di dalam pernikahan, dalam apapun. Anda di rumah jangan biasakan makan makanan, membuang makanan. Kalau ngambil jangan banyak-banyak, setelah itu nambah. Jangan kebanyakan buang, itu mengurangi barokah. Barokah itu bukan duit tidak ada. Ada duit bikin cekcok, ada. Ada duit dimakan anak, anaknya bandel, itu enggak barokah. Jadi jangan dianggap enggak barokah itu duitnya habis, itu saja bukan. Jadi tolong kalau makan yang benar. Kadang-kadang orang buang-buang gaya kayak orang nengrat. Menunjukkan kalau kita ini orang yang telah dicukupi. Jadi tolong sisakan sedikit dan dibuang. Ini model gaya mana itu? Kita menemukan kenapa dibuang. Simbol bahasanya kita dicukupi. Ini melanggar Rasulullah. Habisin. Bersihkan. Tidak ada satu bait butir nasi pun itu. Barokah itu. Ini. Harus nih Berani kita ngumumkan di mana-mana tempat. Ini pun habiskan makanan. Kalau nggak bisa ngambil, kalau nggak habis jangan ngambil banyak-banyak. Ini terjadi dalam proses pernikahan itu ada hal-hal yang semacam ini harus diperhatikan. Kemudian ya uh, di samping urusan walimah, urusan mahar digampangkan. Jangan ada pelanggaran syariat mulai sholat. Kalau pengen ngadain acara jangan sampai nanti orang yang hadir itu nggak sholat. Itu dipikirkan. Coba kalau resepsinya habis duhur. Sudah begitu pengantinnya terlambat. Jam tiga baru keluar. Orang sudah nunggu di situ. Menyaksikan pengantin satu jam setengah. Jam lima dua puluh baru keluar. Sholatnya di mana? Jujur. Jangankan pengantin. Pengajian saja kadang-kadang ada begitu. Heran ibu-ibu ngaji kok sholatnya hilang Itu gimana? Ini harus perhatikan pengajian. Makanya perhatikan sholat. Nah ini kadang-kadang resepsi. Resepsi kalau mengadakan resepsi tolong ambil waktu yang tepat. Sekiranya orang itu tidak bakal melanggar Allah di tempat itu. Kemudian masalah aurat kalau bisa sebisa mungkin sekecil apapun mengurangi kemungkaran. Kita tekan sekecil mungkin. Laki perempuan barangkali kalau bisa dipisah-pisah. Kalau masih berat yang penting ada yang menutup aurat. Kemudian jangan sampai e, terjadi sesuatu kemungkaran intinya begitu mulai dari yang dilihat mulai dari cara bergaulnya kemudian upayakan yang kita gunakan makanan yang halal hanya sekedar mengejar kemewahan saja kadang-kadang dengan cara yang haram ini tradisi yang harus kita perangi budaya yang nggak baik memaksa jadi kalau nikah harus begini kalau tidak begini nanti apa kata tetangga, apa kata orang. Yang nikah ente atau tetangga? Ini orang kadang-kadang begitu. Makanya insya Allah kita akan membudayakan nikahlah sederhana mungkin. Kalau ada nikah numpang saja di majlisnya, Kobil tu nikah beres. Disaksikan orang banyak didoakan. Sudah halalan tiba. Sudah habis itu pulang sudah sana. Beres. Walimah besok nyusul menyembelih kambing dua undang tetangga. Itu adalah yang paling indah. Dedek bengek ruwet segala macam. Sudah begitu besok sakit karena capek. Digampangin saja pernikahan, sudahlah. Kalau sudah uker berubah menjadi kesombongan. Wah, resepsinya Pak Haji ini menghabiskan duit 150 juta. Bangga. Besok berantem anaknya. Cerai. Mana 150 jutanya? Barokah ini yang kita cari lah ini. Itu guna mendidik anak. Barangkali sampai di situ urusan yang kehamilan insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita sambung dengan kelahiran karena waktu. Jadi itu saja barangkali yang perlu kita hadirkan. Tolonglah yang punya anak perempuan dibudahkan bersama dia. Yang punya anak laki-laki ya jangan pelit-pelit. Kalau punya duit ya resepsi lah yang enak. Ya. Jangan wah ini lumayan nih. Wah senang malam penceramah hari ini luar biasa enak ini. Eh bagi para laki-laki ini wah Esoklah, sudahlah. Kalau dia tanya, resepnya apa? Apa anda ngerti ceramah Buya kemarin? Paling bagus yang perempuan yang... ya senengkan istri. Tapi jangan dengan yang haram. Senengkan, tidak apa-apa. Tapi jangan ada kesombongan. Tidak usah gede-gedean. Kalau anda punya duit sejuta-juta, dua juta-juta, sepuluh juta, nggak apa-apa. Karena beri sedekah kepada orang lebih bagus. Barangkali perlu dirubah untuk menghilangkan kesombongan. Baik persepsi, saya akan menghabiskan duit 50 juta. Cuman gak usah pakai makan. Makannya cukup 1 juta. Sisanya, bagikan fakir miskin. Hebat tuh. <laughs> Gak ada yang tahu. Sudahlah kita pengen ke makna loh. Mengambil barokah. Auli malau bisa. Memberikan walimah itu maknanya syukuran. Agar Allah menambah nikmat. Bukan sombong. Sombongan. Ini walimah itu bukan sombong-sombongan. Sombong itu menjauhkan rahmat menjauhkan ridho Allah. Gimana punya anak yang soleh? Tapi kita sederhanakan. Ini saja insya Allah masalah anak. Baik kita sekarang akan kembali kepada kitab hikamnya Ibn Atta'ilah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila angkol. Al-hikmatu tsaminatu wa Hikmah yang ke 38. La tata'adda. Jangan melampaui. Niyatu himmatika. Niat kemauan keinginanmu itu Jangan engkau arahkan melampaui ila ghairihi kepada selain Allah. Sebab apa? Fal karimu Allah yang maha pemurah ala tatakhattahu tidak akan ada yang melewatinya al-amalu angan-angan orang yang berangan-angan. Kalimatnya masih belum begitu gamblang kalau dia terjemahkan begitu saja. Perlu syarah. Artinya, Anda punya keinginan. Anda punya maksud himmah. Anda punya hajat. Jika Anda ingin dikabul hajat Anda, diselesaikan hajat Anda, jangan sampai keluar dari mengarahkan permohonan hajat Anda kepada Allah. Jadi jangan sampai kepada selain Allah. Tata Anda, jangan kau melewati batas. Batasmu adalah Allah. Ini, aku akan mengadu kepada Allah. Meminta kepada Allah. Butuh kepada Allah. Jangan sampai kepada yang lainnya. Ini keimanan. Sebab apa? Al-Karim Allah itu maha pemberi. Pemberi Allah itu karim, maha pemurah. Kalau maha pemurah itu tidak ada amal keinginan seorang yang punya keinginan kecuali dikabul. Maka tidak akan terlewati. Kalau ada orang pengen dikabulkan keinginannya, lalu diarahkan kepada Allah, dia akan dapat. Tapi kalau kepada selainnya, tidak. Makna yang lebih luas dari ini, Beliau mengajarkan kepada kita untuk menghadirkan keimanan, keyakinan kepada Allah dalam segala aktivitas kita. Dan itu hakikat iman. Jangan sampai di saat kita berurusan dengan manusia karena kita memang betul-betul butuh kepada manusia. Itu bukan karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun keyakinan Artinya Allah menyuruh agar kita berurusan langsung dengan Allah. Tetapi pun demikian Allah membuat sebab. Sunnah. Sunnatullah. Sebab-sebab yang mesti kita patuhi. Sehingga kalau ada orang lapar, maka dia makan. Yang diingatkan oleh Ibn Atalya Asakandari, jangan sampai engkau meyakini bahasanya nasi itu yang bikin kenyang. Tapi yang bikin kenyang siapa? Allah. Orang minum obat, dia sakit, lalu sembuh. Ingat, engkau itu waktu minum obat aslinya minta sembuh. Jadi ini adalah masalah akidah. Kalau salah, salah. Jadi kamu minum obat itu karena minta sembuh. Kepada siapa kamu minta sembuh? Kepada tablet? Kepada Allah. Tetapi Allah juga memperkenankan kalau orang berurusan dengan manusia. Tapi ingat, urusanmu dengan manusia itu hanya sebab. Manusia jadikanlah sebab. Tapi hakikatnya yang memberi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya menghadirkan kekhusuan keimanan. Sehingga kalau ada orang datang pada dokter, ya dokter, saya tolong saya, ya, tolong saya sakit betul. Maksudnya minta tolong kepada Allah Siapa kira-kira? Hakikatnya ahli iman kepada Allah. Ini sebab karena Allah sudah menjadikan manusia yang namanya dokter, dia punya keahlian di dalam urusan penyakit, maka orang pada datang begitu. Maka yang diingatkan oleh Ibn Atta Ilyas Sakadari, di saat engkau berurusan dengan manusia, ingat, semua yang memberi adalah Allah. Sebab bisa saja kepleset orang di sini. Orang bisa saja kepleset di dalam hal yang semacam ini, sehingga meyakini yang menyembuhkan adalah ini. Bisa saja ini keyakinan salah dengan begitu saja bisa saja keyakinan ini salah karena sebuah pemikiran. Ada sebuah pemikiran, Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan bahasanya Allah menitipkan kekuatan di dalam sesuatu tersebut. Di obat, di api, di pisau. Kemudian kekuatan itu terpisah dari Allah. Lah ini kan tidak ya benar. Artinya ada kekuatan yang bisa menjadikan sesuatu itu membakar atau memotong. Lah ini sudah dilepas oleh Allah. Maka ini adalah bentuk sesuatu pelanggaran akidah yang halus karena pemikiran. Ada yang dengan begitu kesederhanaannya sehingga orang itu lupa kepada Allah padahal dia ahli iman katanya. Jadi kalau tiba-tiba sakit yang sering kita sebutkan, sakit apa yang dilakukan pertama? Cari obat kan? Ya Allah, belnya di mana kemarin? Nah, yang diingatkan oleh Ibn Athaillah Sakandari ngadep dulu kepada Allah. Kamu berurusan dengan sebab itu. Dan berurusan dengan sebab tidak syirik, boleh. Sebab Allah menjadikan ini sebab. Sehingga se se jadi kalau ada orang mengatakan obat ini bikin sembuh, tidak syirik. Karena mengatakan ahli iman, dia sambung. Maksudnya ini diingatkan. Bahasanya kalau ada orang mengatakan obat ini bikin sembuh, nggak syirik. Karena ini ahli iman yang ngomong. Hakikat yang memberi kesembuhan adalah Allah. Ada hubungannya dengan selama ini yang ada sebagian orang meributkan. Hakikat tawassul itu bukan. Kita minta. Bukan Nabi Muhammad bisa memberi dari diri beliau sendiri. Tidak. Tapi tawasul ini bagian daripada sebab. Jadi kalau kita minta kepada dokter ya tolong tolong sembuhkan saya ini saya sakit. Siapa yang mengatakan syirik? Tidak ada orang mengatakan syirik. Apa bedanya? Sementara kita di saat bertawasul dengan Nabi Muhammad tidak mengatakan ya Rasulullah sembuhkan aku. Kita menghadap kepada Allah, Allahumma ini atawajjahu ilaika binabiyika. Sangat jauh kalau ini harus disirikan. Kalau ada orang mengatakan obat ini bisa bikin sembuh, itu tidak syirik kok. Kenapa? Ini ini Allah telah menjadikan ini sebab. Sebab keyakinan kita kalau ditanya yang hakikat yang menyembuhkan siapa? Allah. Dan ini sudah kalimat Pak tolong saya pak. Syirik, anting Jangan minta tolong kecuali kepada Allah. Wa idha sa'altum, wa idha fas alilah Kalau pengen minta, mintalah kepada Allah. Syirik, minta kepada selain Allah. Syirik, aduh syirik semuanya. Mama tolong ma Syirik. Pak tolong pak. Syirik. Ini pak. Ah, syirik. Oh, habis tuh. Dari mana itu? Kita tidak meyakini seperti itu. Sama waktu kita memohon kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Allahumma kita memohon kepada Allah dengan membawa Nabi Muhammad, Allahumma ya Allah ini jauh ilaika binabik. Baik Nabi Muhammad hidup atau mati sama. Dari diri beliau tidak bisa memberi kecuali diizinkan oleh Allah. Maka yang paling berbahaya ada sebagian orang membedakan kalau Nabi Muhammad masih hidup boleh kita bertawasul, tapi kalau sudah meninggal nggak boleh. Ini paling bahaya juga. Memangnya kalau waktu hidup Nabi Muhammad bisa memberi dari diri beliau sendiri? Tak bisa. Allah yang memberi. Tapi Allah telah menjadikan memilih Nabi Muhammad. Rahmatan. Dijadikan Nabi Muhammad sebagai kasih sayang untuk kita. Sehingga yang menuju kepada Nabi Muhammad menuju Allah. Karena Allah menjadikan Nabi Muhammad adalah rahmat. Pengkabulan doa dengan bertawasul dengan Nabi Muhammad saw. Bukan sesuatu. Ini berbicara tentang pemahaman akal ini tadi. Untuk menyemakan dengan ini. Tapi secara syar'i ada nas, ada hadis, ada ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat yang sahih. Maka dari itu ini sebetulnya apa yang dihadirkan oleh dihadirkan oleh bin Athaillah as dari Ini di samping menyelamatkan orang untuk saling mensyirikkan, memang orang tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Tetapi sisi lain berurusan dengan manusia itu pun boleh. Tapi ingat keyakinanmu harus tetap Allah. Yang memberi adalah Allah dari puncak keimanan. Puncak keimanan. Butuh dengan manusia, butuh. Tapi bukan butuh mutlak. Seorang suami butuh istri, istri butuh suami, kita butuh pertolongan orang yang membantu di rumah kita, kita butuh. Tapi bukan berarti mereka yang menyelesaikan urusan semuanya. Tapi itu Allah. Jadi keyakinan yang perlu dibangun. Iman kepada Allah. Baik, ini saja barangkali singkat tentang hikmah yang ke... Berapa tadi? Yang ke-40 ya? Yang ke-38. Intinya Ibn Atal Isandari mengatakan bahwasanya Jika engkau ingin memohon, meminta, ingat. Hajat apapun yang akan engkau cari, maka ketahuilah semua yang memberi adalah Allah. Allah adalah Al-Karim, Maha Pemurah, tidak akan terlewatkan. Semuanya pasti. Jadi yang namanya karim itu pemurah itu apa? Orang pemurah itu adalah tanpa kita minta pun sudah memberi. Itu Allah. Karim. Allah maha pemurah. Jadi kita nggak minta Allah kasih kepada kita. Nikmat yang banyak. Karim. Lah kalau Allah di saat kita tidak minta pun dikasih. Oh sangat Allah itu bakal mengkasih kalau kita memintanya. Sehingga janji Allah Ud'uni astajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, aku akan kabul. Mintalah kepadaku, engkau akan aku beri. Ini saja. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dari pembacaan kitab Hikam Ibn Atta'il As-Sakandari. Sehingga kita bisa benar-benar memahami maknanya. Sampai kepada hakikat keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita lintaskan ya. Dalam aktivitas kita itu harus selalu kita ingatkan. Aku memang berurusan dengan manusia. Tapi aku ingin mendapatkan apa hakikatnya aku dengan Allah. Mulai dari berdagang, ingat Allah. Bu, mau berobat, ingat Allah. Lupakan ini kecerdasan ini dulu. Nomor satu kan Allah. Orang biasanya dengan kecerdasan. Kecerdasan saja, ada hawa nafsu. Cerdasan ya pedagang kalau sudah cerdas biasanya lupa. Minta kepada Allah. Strategi bisnis. Jualan harus di sini tempatnya jam begini. Market yang bagus market. Pernahkah begini kepada Allah? Ibu yang mau ke sawah, ibu yang mau jualan ya. Pikirnya, ayo cepat pagi-pagi sebelum orang pada anak-anak. Pikirannya hanya ini, strategi akal. Padahal yang harus dahulukan ibu, minta, Ya Allah, Ya Allah, mudahkanlah urusanku, berikan aku yang Pernah kita gambarkan ibu yang sakit. Biasanya kalau sudah ibu sakit, anaknya demam tinggi itu sudah bingung. Pergi ke dokter, nyari obat. Bagus, karena cinta kepada anak. Tapi lupa bahasanya nih, ya Allah, sebelum berangkat ke dokter nih, berikan kesembuhan untuk anak-anakku ya Allah. Itu pahala yang pertama. Yang kedua Allah akan memberi obat tanpa kita duga-duga. Tapi kita sering lupa. Kita mengandalkan otak kita, akal kita. Sudah sakit langsung ke dokter. Minta dulu kepada Allah. Kalau minta kepada Allah bisa saja di perjalanan dicabut penyakitnya sembuh. Mula-mula ini penyakit bahaya berat. Bagi Allah mah gampang nih angkat laboratorium hilang. Kalau masih ada, sudah diringankan gara-gara doa. Kalau tidak lebih parah lagi itu ya. Saya sudah doa terus kok masih sakit begini ya. Karena doamu seperti itu. Makanya tidak dikabul oleh Allah. Kan niat baik. Bahasa doa kemarin ada bagaimana pengkabulan doa. Di antaranya adalah jangan buru-buru ngomong tidak dikabul kepada Allah. Itu kan kurang ajar. Kalau sudah doa, doa los. Enggak usah ditanya-tanya lagi. Baik, ya Allah terimalah. Sudah selesai, enggak usah tanya. Ya Allah, aku sudah doa kenapa tidak kau kabul. Ini tanda tidak dikabul doa. Seperti yang pernah kita bacakan dalam apa kita hadirkan pada pengajian beberapa waktu yang lalu di pesantren. Ini saja wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah senal jaza kami sampaikan banyak terima kasih pada guru kita Al Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarto dari Arjawinangun Desa jungjang Kepada Yahya yang saya hormati, saya mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama, kalau orang lagi jadi penganten, itu kan lagi rame-ramenya itu sholatnya bisa dijamak atau tidak? Karena saya pernah melihat orang yang jadi penganten itu waktunya sholat masih di situ aja sampai selesai. Jadi sholatnya itu boleh dijamak atau, atau tidak. Terus yang kedua, bagaimana seorang suami ada seorang istrinya minta cerai, minta talak satu, tapi suaminya itu meminta motor. Ini boleh atau tidak? Kalau kamu minta cerai sama saya, saya minta motor. Ini boleh atau tidak? Atas jawabannya, saya ucapkan terima kasih, kurang beriman. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan yaitu masalah yang sedang ramai ini yaitu masalah timnas itu, Bu ya. Itu kan ada istighosah untuk timnas. Nah, di situ kan timnas kan timnas itu apa? Tim nasional tuh, Bu ya. Hah? Bola tuh. Oh, tim. Iya, itu. Itu kan di kan Nah, yang mengadakan itu kan pesantren itu. Nah, di situ kan mengadakan istiqosa, sedangkan timnas itu kan berbagai macam-macam orangnya. Dalam arti orangnya non Islam ya ada di situ. Nah, gimana itu hukumnya? Terus nanti eh, dikhawatirkan kan gitu para santrinya kan berarti mengidolakan para timnas tersebut. Nah itu yang pertama. Yang kedua bagaimana hukumnya seorang non muslim masuk ke dalam masjid. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau nanya. Yang pertama, bagaimana hukumnya memakan kepiting? Karena dulu saya pernah katanya kepiting itu nggak boleh. Terus beberapa tahun yang lalu katanya fatwa MUI itu membolehkan. Jadi saya bingung juga ini. Yang kedua, bagaimana hukumnya kalau bepergian untuk rekreasi sholatnya bisa dijamak atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada ibu-ibu acungkan tangan. Cukup ya. Satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak uh, mau nanya Buya uh, eh, kan ada kejadian pernah ada saya ketahui um, teman itu dinikahkan sama orang tuanya padahal dalam keadaan hamil jadi naudzubillah min uh, hamil duluan, tapi orang tuanya segera menikahkannya sedangkan pengetahuan saya kalau dalam keadaan hamil itu tidak boleh menikah. Tapi sekarang sudah dinikahkan itu bagaimana Bu ya kalau misalkan apakah syah kalau enggak e, bagaimana saya memberitahu kepada teman saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Cukup mungkin? Cukup mungkin karena waktu. Mungkin sudah terlanjur diulurkan tangannya, maka dilanjutkan. Sudah setelah itu cukup satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. dari Cipeje. Uh, Buya, saya pernah berdebat sama teman uh, tentang Habib bahwa seorang Habib itu dijamin masuk surga sekalipun dia melakukan dosa. Saya pikir Eh, saya sangat bertentangan ya. Jadi Allah menciptakan malaikat rakib dan atid itu untuk apa? Jadi bagaimana uh, saya harus menjelaskan kepada uh, teman saya itu. Saya sampai agak kesal juga. Eh, terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah menjamak sholat waktu jadi penganten. Memang ada kemurahan dan ini adalah mudah di dalam madhabnya Imam Ahmad. Ibnul Mundir dari madhab Imam Syafi'i. Kofal Asyasi dari madhab Imam Syafi'i. Termasuk dari mutakhirin Imam Haddad. Itu beliau menyebutkan bahwa mempelai mempelai saja tapi syaratnya di dalam pernikahan itu tidak ada pelanggaran, bukan buka aurat dan sebagainya. Tidak ada maksiat di situ ya. Jadi kalau ada pengantin, itu diperkenan, perkenankan untuk pengantinnya saja. Ya, diperkenankan untuk menjamak sholat waktu jadi pengantin saja. Perkenankan kemudahan. Ini bukan saja pendapatnya satu orang, tapi ternyata banyak. Tujuannya untuk mempermudah, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena biasanya mungkin begini, nanti panjang akan di, bertemu dengan tamu-tamu, mungkin keluar mulai jam 2. Kalau jam 2, 3, 4, itu biasanya repot kalau melakukan sholat. Jadi sebelum didandani, melakukan sholat duhur dijamak sama asarnya. Kemudian nanti maghribnya sama isanya, supaya tidak putus, bisa saja. Jadi ini adalah perkenan dan tidak usah mempersulit kalau urusan-urusan begitu karena ada pendapat daripada ulama. Tapi yang penting melakukan sholatnya ini. Tapi jangan enak-enakan. Kalau masih bisa bisa. Misalnya dandanan barangkali urusannya dengan dandanan, urusannya dengan waktu, urusannya dengan tamu ya. Itu berkenankan bagi tak bagi mempelai untuk men men menjamak sholatnya bukan mengkosor. Diizinkan. Kan kejadiannya sekali saja dalam seumur hidup dan itu ada pendapat ulama yang mengeri malah meninggalkan sholat itu. Sudah digampangkan. Paling enak, tidak usah menjamak. Kalau pernikahannya tidak usah bingung-bingung. Sederhana. Bakal bisa sholat semuanya itu. Gampang nanti. Jadi kalau memang harus kita melakukan pernikahan dengan cara yang dandan macam-macam tapi ingat asalkan tidak sampai buka-buka aurat. Kemudian yang hadir adalah orang-orang yang benar caranya, maka di saat itu dia boleh menjamak sholatnya antara dua sholat duhur dengan asar atau maghrib dengan isya diperkenankan ini adalah fatwa ulama-ulama besar juga. Adapun di dalam muktamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, jumhur ulama Syafi'i tidak memperkenankan. Tapi kita beri kemudahan ini tidak apa-apa diamalkan. Sebab sekarang orang jangankan mikir sholat, mikir seneng tok itu. Mikir seneng tok, naudzubillah. Sudahlah ini ada pendapat pakai saja. Bukan orang kecil-kecil. Ibnul Mundir itu adalah dalam mazhab Imam Syafi'i bahkan dikatakan beliau adalah mujtahid. Riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Kopal Asyasi. Kurang apa? Banyak. Termasuk dari Mutahiri Imamul Haddad. Dan setelah itu diambil oleh para ulama-ulama setelahnya. Baik, ini adalah menjamak kalau jadi penganten. Kemudian masalah seorang istri minta cerai. Perlu dipertanyakan, kalau ada seorang wanita minta cerai tanpa sebab, maka dia terkutuk, hina. Jadi kalau ada orang perempuan minta cerai harus ada sebabnya. Sebabnya antara kedoliman sang suami mungkin tidak memberi nafkah atau mungkin kasar, kejam, menyakitkan. Itu berhak dia minta cerai, nggak dosa. Atau suaminya fasik, nggak sholat, mabuk, puasa. Bahkan ada kalau urusan sholat, ini hilapnya gede, urusan fardu-fardu ini. Semacam sholat. Ini menurut madhab lain, dari mata Imam Syafi'i, orang meninggalkan sholat, malas-malasan itu langsung murtad. Kalau sudah murtad, pernikahan langsung terputuskan. Oh, Jangan ngentengin urusan ibadah-ibadah kayak begitu, sholat. Lah kalau suaminya seperti itu, ya pertanyaannya bukan boleh atau tidak boleh. Kadang wajib tuh suaminya nggak bener, dinasihati nggak mau. Boleh tidak minta cerai? Kalau memang suaminya tidak benar, melanggar syariat, apa perlunya? Karena akan memberikan anak-anak yang jahat nanti. Karena imamnya nggak benar. Tapi kalau memang sudah dapat suami seperti itu, sebaik-baik orang itu membenahi sampai dia baik. Tapi kalau pada batasnya, harus ada batasnya, target dalam setahun, dua tahun, kalau tidak bisa berubah ya sudah. Sebab kalau dua tahun saja punya anak dua, kalau lima tahun bisa lima anak nih, pusing nih. Mending saya stop, ngomong anaknya masih dua. Minta cerai. Dan apa? Suaminya nggak bener. Tapi kalau suami baik, berni nafkah, kasih, sayang, hormat, ngerti, minta cerai. Wah, terkutuk nih perempuan. Wanita ini terkutuk. Baik, begitu juga sebetulnya kebalikannya, laki-laki main cerai, main cerai juga tidak dibenarkan. Sama sebetulnya, hanya biasanya ini eh, hal-hal uh, semacam ini memang dibahas karena wanita tidak punya uh, hak cerai kecuali dengan bahasa hulu lah. Bagaimana seorang wanita minta cerai? Bisa saja, wahai suamiku cerailah aku. Lalu suami mengatakan, ya aku penuhi, engkau aku cerai, jadi cerai. Atau tidak, tapi dengan cara hulu. Hulu itu adalah membayar. Karena dulu adalah dibayar mahar waktu akad nikah, maka kalau pengen cerai, maka seorang wanita juga punya hak. Dengan memberi sesuatu. Bang, cerailah aku dengan motor ini tadi. Boleh. Kalau suaminya minta, ya sudah kamu aku cerai, beli aku belikan aku motor. Istri yang belikan motor langsung jatuh cerai. Boleh enggak? Ya keterlaluan benar tuh suami laki-laki itu. <laughs> Sudah mukul minta motor lagi. Bisa-bisa alhamdulillah. Barangkali dia sudah zalim minta motor, jahat bener nih ya. Sudahlah, pokoknya kalau memang harus berpisah, berpisah. Wa kullan yuhnillahu min sa'ati. Kalau sudah bercerai bisa saja Allah memberikan rezeki kepada si A dengan ini. Jadi tidak usah. Wa iya tafarraqa kalau harus berpisah. Wa kullan yuhnillahu min sa'ati kalau seandainya ini Al-Qur'an menyebutkan kalau ada orang berpisah karena alasannya benar semuanya cari ridho Allah maka berpisahlah, maka ketahuilah Allah akan memberikan kekayaan, memberikan kecukupan kepada kedua-duanya nanti. Selesai. Ingat pernikahan adalah bukan sesuatu yang diinginkan. Bukan sesuatu yang dicari-cari tapi kadang-kadang solusi. Jadi begitu. Hukumnya adalah ya dilihat dulu. Kalau memang istri itu suaminya nggak benar dia minta cerai. Kalau suaminya benar hati-hati. Khianat juga nggak benar, menyakiti suami juga dosa, neraka itu. Baik, kemudian masalah istighosah timnas. Cobalah kalau istighosah itu yang genah-genah sajalah, yang jelas-jelas saja. Ada bencana alam istighosah, ini baru benar. Kebejatan moral bangsa istighosah. Kalau sudah yang campur aduk begitu, memangnya yang melakukan olahraga ya benar betul yang ditanya. Bisa saja yang main bola itu nggak sholat-sholat di sana ya? Muslim iya. Mungkin sholatnya di mana? Jangan sampai ketukerlah kita ini cara pemahaman yang benar tuh. Yang perlu kita dukung adalah pendidikan. Belum lagi betul yang ditanyakan menjadikan mengidolakan mengidolakan bola, mengidolakan ini. Apa pedulinya? tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada yang hobi nonton bola itu yang di, belah, di depan belakang juga ada barangkali semoga Allah mengampunilah itu banyak waktu yang terbuang apapun bentuknya ujung-ujungnya adalah mainan kan ujung-ujungnya adalah permainan kalau suruh milih ya bagaimana ya bapak milih anaknya rajin belajar atau senang nonton bola hah Baik sudah, baik. <laughs> Soalnya jelas sudah begitu saja. Jadi ibaratnya seperti itu. Itu adalah ujung-ujungnya adalah mainan, apapun bentuknya bapak-bapak yang hobi nonton bola pun sebetulnya dia pingin anaknya tidak usah nonton bola, biar pingin ngaji saja atau belajar saja, nanti prestasinya tinggi bagus. Sebetulnya begitu. Cuman lagi-lagi hawa nafsu ya sudah nonton bareng sama anaknya. Baik. Baik. Lah ini akan kita dukung hal-hal semacam itu? Tidak dibenarkan. Artinya ya kita kalau yang melakukan ini kiai, ya barangkali kiai punya tujuan lain, semoga tobat semuanya ya. Nah, ini tuh agak. Tetapi ya sebaik-baik kalau orang pengen berbuat harus dipikir untuk apa. Karena ridho dengan sesuatu yang tidak baik kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah timnas tidak baik? Itu kan didukung oleh negara. Urusan kita masih banyak negeri kita ini. Yang harus kita urusi lebih banyak. Dulu tuh pernah katanya kalau sudah urusan olahraga itu lebih gede daripada dana yang harus dialokasikan untuk pendidikan dan sebagainya. Katanya wallah alam bisawab. Jadi memang hal-hal semacam ini kadang perlu perubahan, perlu perubahan. Nah, kita belum membuat perubahan malah membuat dukungan. Ini kadang-kadang bermasalah. Jadi kita doakan saja semoga selamat kita aja yang yang enggak salat semoga yang kaum muslimin semoga yang sudah telanjur berangkat adalah bisa sholat di sana, yang melakukan dosa diampuni oleh Allah, yang tidak Islam semoga sadar gitu saja. Tapi kalau harus melakukan istighosah demi tim, ini khawatir kita ini. Membuat dukungan khusus ini adalah yang luar biasa ini, mengerikan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hukumnya adalah ya kalau yang kita dukung sesuatu yang tidak baik ya tidak baik. Istighosah itu untuk sesuatu yang murni mulia. Murni mulia mengangkat kemiskinan, bencana. Itu adalah istighotah perlu kita lakukan. Istighotah bukan bid'ah loh ya. Istighotah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara berdoa bersama, kumpul orang di halaman untuk berdoa. Baik. Kemudian masalah seorang muslim, orang-orang non-Islam masuk masjid. Banyak ulama berbeda-beda, di antaranya yang keras tidak boleh mutlak apalagi ada tanda-tanda dia itu adalah Eh, dari kelompok orang harbi dan sebagainya. Baik. Kalau memang itu adalah kafir harbi, yang jelas-jelas harbi, dan masuknya ke masjid tidak ada manfaatnya, tidak ada. Tidak diperkenankan. Tetapi kalau orang itu, mungkin diharap dia bakal sadar, pengen tahu apa sih yang ada di dalam masjid, malam selasa ada apa sih di sini, izinkan dia masuk ke masjid. Maka boleh seorang kafir yang pengen penganyi masjid untuk mendengar kalamullah. Untuk mendengar kalamullah, untuk mendengar apa yang kebaikan yang didengar di masjid. Maka orang non-muslim itu boleh masuk masjid, biarpun diizinkan oleh satu orang. Satu orang muslim yang mengizinkan boleh masuk. Tapi tujuannya apa? Ada, agar dia mendengar kalamullah, lalu dia dengan harapan bisa sadar. Biarpun setelah mendengar nggak sadar, itu urusan dia. Yang penting kalau tujuannya maunya apa? Ya main-main saja. Ya jangan kalau main-main. Tapi ada. Tapi kalau memang ada tujuannya baik, benar. Atau pengen tahu saja apa yang ada di dalamnya. Barangkali saya bisa ya mengambil manfaat. Masuk. Silahkan. Biarpun diizinkan oleh seorang muslim itu sudah diperkenankan. Jadi orang kafir masuk masjid diizinkan oleh satu orang muslim boleh dengan syarat tujuannya baik dan dia bukan orang kafir harbi yang bakal membahayakan kaum muslimin. Itu boleh. Kemudian masalah kepiting. Bagaimana hukumnya kepiting? Hukumnya kepiting adalah orang itu kadang terlupakan ada sesuatu yang lebih penting untuk untuk kita cermati ya. Sehingga fatwa kepiting itu sebenarnya perlu disederhanakan. Ada orang begitu kerasnya urusan kepiting. Ada racungan ya, racungan itu yang benar-benar hidup di dalam air sudahlah, jelas itu ya. Tapi yang ini maksud adalah hidup di darat kan? Baik. Kalau hidup di darat sudahlah sederhana saja. Kalau kita berpegang dengan madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwasanya semua binatang yang hidup di dua alam itu adalah haram dimakan. Imam Syafi'i selesai. Di dalam madhab Imam Syafi'i. Akan tapi ini adalah masalah khilaf. Di dalam matabnya Imam Malik, yang namanya kepiting, jenis-jenis itu boleh saja dimakan. Boleh-boleh dimakan. Cuman ada aturannya, biasanya matinya dengan disengaja, bukan mati sendiri jadi bangkai. Ini matinya disengaja. Ini ada. Jadi jadi caranya belahnya kan beda. Kita pernah membaca dengan guru kami dari matab Malik, yaitu masalah at'imah. Kemarin waktu kita ke Yaman juga kita baca masalah at'imah makanan supaya tahkik. Bisakah kita menghadirkan fatwa ini? Karena yang sudah belajar ya nggak apa-apa. Kita belajar yaitu. Jadi masalah kepiting itu adalah menurut madhab Imam Malik adalah halal untuk dimakan. Cuman begini loh ya, masalah halal haram itu bukan urusan pribadi, tapi urusan kemasyarakatan. Kalau masyarakat belum tahu jangan makan, Anda dituduh salah nanti. Jadi sebaik-baiknya itu orang bijak lah Jadi bukan berarti setelah ini yuk besok pesta kepiting itu ngejek sama kiai yang mengharamkan. Kita juga tidak boleh begitu. Biasa sajalah. Kalau memang ternyata nanti sudah ayam nggak ada, ikan yang lain nggak ada, beli kepiting. Lagian kepiting lebih mahal katanya sama yang lainnya. Terus kenapa susah-susah? Ya. Kalau tiba-tiba ada orang ngasih menghidangkan lain cerita. Ya sudah makan ikut madhab Imam Malik. Tapi kalau harus membeli wong Anda madhab Syafi'i, kenapa Anda harus membeli kepiting secara khusus misalnya? Tapi intinya sederhana. Kalau Anda ingin makan, Anda makan tetapi jangan sampai dalam bentuk protes dengan orang yang mengatakan haram. Sebab merendahkan ulama juga nggak boleh. Tapi yang harus kita perhatikan ada riba, itu loh yang lebih haram tuh. Makan waris itu loh yang lebih haram. Bohong dalam dagang itu lebih haram. Ini ada keharaman-keharaman yang lebih berat lagi tapi jarang dipikirkan ya. Tapi kita ngurus ini haram. Kita diberatkan urusan kepiting tak tanya apa. Eh rentennya tidak suruh berhenti. Ada orang datang dari Irak kepada Sayyidina Imam Hasan Basri, kalau tidak salah. Wah Imam, gimana hukumnya orang itu membunuh nyamuk? Membunuh nyamuk. Ajib, kamu ini orang Irak. Orang bunuh Sayyidina Husin kau biarkan, bunuh mana? nyamuk kau tanyakan dia. Ada hal yang lebih penting barangkali kalau perlu diharamkan dengan tegas itu ya. Ini kepiting ya. Di kadang-kadang nih Masya Allah. Ya mohon maaf, kemarin ada yang bertanya tentang masalah-masalah kayak rokok dan sebagainya. Berat mana antara rokok dengan kepiting misalnya? Anggap saja ikut pendapat yang mengatakan rokok boleh. ya Sama yang membolehkan kepiting ringanan mana? Nah, ini Ada prioritas itu yuk. Kepiting pernah membahayakan atau tidak misalnya. Dari segi lain ada batap balik mengatakan boleh. Sementara misalnya rokok, ulama akhir zaman sudah bersepakat dari masa ke masa memang ada perubahan. Dulu rokok adalah hukumnya sunnah. Karena belum diketemukan. Eh, waktu zaman Ibnu Hajar Al-Hitami, banyak orang bengek. Akhirnya ah, makruh. Setelah akhir zaman, medis sudah menemukan, membahayakan, bisa membuat impotensi, kanker, sebagainya. Lah ini keputusan. Berubah lagi. Karena penemuan. Nah, ini. Jadi sederhana, kalau urusan kepiting, coba Allah agak luas ya. Memang kalau fatwa MUI mengatakan boleh dimakan, itu karena ada fatwa dalam madhab malik dan itu tidak ada masalah. Cuman ada sesuatu yang lebih haram, lebih jelas. Babi jangan dimakan. ya Awas mabuk jangan. Homer itu haram mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Jadi ada prioritas yang perlu kita jelaskan. Itu termasuk yang kita bahas di dalam benang merah di radioku. Halal haram, halal haram. Sekali masa ada hilaf, sudahlah orang awam jangan disusahkan dengan sesuatu orang yang hilaf ya. Kalau mau makan, makan cuman tolong. Jangan mentang mentang tahu, ini ulama goblok. Masa kepiting diharamkan? Ya Ustadz, memang menurut madhab syafi'i haram. Sudahlah ulama yang mengharamkan ya kita hormati. Kalau makan ya sendiri. Itu saja. Jadi supaya nyaman gamblang. Selesai. Baik, kemudian masalah yang lain karena waktu subhanallah. Uh, kemudian masalah orang rekreasi. Rekreasi menjamak sholat boleh tidak? Boleh rekreasi menjamak sholat asalkan rekreasinya yang halal. Dengan keluarga untuk mencari suasana yang baru boleh. Tapi kalau sambil naudzubillah anak muda sekarang pacaran, rekreasi, jamak salat enggak boleh, maksiat. Kalau mati matinya mati sangit bukan mati syahid itu. Ini jamak salat. Ziarah wali sama pacarnya, keliling wali sembilan. Dapat barokah apa itu? Marah itu. Enggak ada begitu. Jadi apa? Kalau oh, kalau rekreasinya adalah sesuatu yang mubah, mubah itu boleh. Apalagi rekreasinya sunnah. Rekreasi kunjung masjid ke masjid biar tahu. Nah ini boleh. Kalau rekreasi yang mubah saja boleh kita menjamak. Tapi kalau haram tidak diperkenankan. Kemudian, na'udzubillah. Ini adalah ceritanya yang panjang. Seorang wanita hamil kemudian dinikahkan oleh orang tuanya. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Amin yang harus kita tekankan ini. Lah ini adalah pembahasan pada akhir nanti ada bab mendidik anak adalah naudzubillah. Jika anak terjerumus dalam pernikahan, ini ada pendidikannya. Kalau orang tua salah mendidik, terjerumus ini anak. Misalnya, karena orang tuanya sudah terlanjur malu, gimana? Aduh, anakku hamil. Eh, dikejar laki-laki yang menghamilinya. Padahal laki-laki itu adalah fasik, memabuk, jahat, dan sebagainya. Ya, senang dikejar dia. Ya. Karena mulai kemarin menghamili perempuan itu memang karena pengen menikahinya. Karena bapaknya tidak boleh bertindak dengan cara semacam ini. Banyak ini cara-cara jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beradab. Jadi tahu ini saya di, saya meminta dengan baik-baik tidak dikasih. Sementara anaknya senang dengan saya. Ah, tak zinai sampai hamil. Nanti pasti dipaksain nikah. Lah ini kadang-kadang salah. Sehingga orang tua yang dungu malah dinikahkan Lihat dulu soleh atau tidak soleh, sholat atau tidak. Kalau tidak bakal bencana pada akhirnya nanti. Atau kadang-kadang diusir. Hamil diusir, na'udzubillah. Jadi bezina, pelacur. Bahaya juga. Hati-hati. Jadi ada pendidikannya seperti itu. Cermati dulu. Ditekankan dulu bahwasanya zina itu adalah haram, itu dosa dan sebagainya. Baru solusi. Solusinya bisa saja dinikahkan. Solusinya bisa saja nanti dijauhkan dari satu tempat agar nanti lahir setelah itu mungkin dikemas bahwasanya dia sudah menikah, suaminya meninggal, sudah ini ditutup. Karena zina harus ditutup. Tidak jangan sampai ada yang tahu agar dia tetap terhormat di depan anak-anaknya, terhormat di depan keluarganya. Kalaupun harus dinikahkan, lihat yang menikahi siapa? Kalau memang yang menghamili mungkin orang baik tapi kepleset, mungkin bisa dinikahkan. Atau mungkin orang lainnya menutupi. Ini masuk pembahasan sendiri karena itu berbenturan antara sahnya menurut madhab syafi'i dan li'an di dalam matahari Imam Syafi'i yang tidak bisa kita bahas sekarang karena waktunya panjang. Cuman pertanyaannya tadi, sahkah pernikahannya dia? Kalau menurut pengetahuan dia adalah sah. Barangkali ilmu tidak hanya sekedar menurut pengetahuan saya. Pengetahuan ulama harus begitu. Apa kata ulama? Ulama sudah menjelaskan di dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Abu Hanifah, dalam madhabnya Imam Malik, kalau ada orang hamil diwan nikah, maka kalaupun menikah, pernikahannya adalah sah. Hamil di luar nikah. Kalau ada orang hamil suaminya meninggal, ya, maka tidak sah sampai melahirkan. Tadi cerai, tidak sah sama melahirkan. Sebab apa? Ini ada yang punya perutnya. Yang punya adalah suaminya. Maka setelah melahirkan baru boleh menikah lagi. Tapi kalau hamil di luar nikah adalah menurut jumhur lama pernikahannya orang hamil di luar nikah adalah sah. Tapi ada dosa atau tidak? Lah ini ada permasalahan nanti. Sebab tidak semua yang sah itu adalah tidak dosa. Ada sah tapi dosa. Ada. Di dalam fikih itu ada sah dosa, sah tidak dosa, sah ah, tidak do, tidak sah tidak dosa. Ada tidak sah tidak dosa. Ada sah dosa, ada tidak sah dosa. Nah ini. Tidak sah dosa adalah jual beli homer, tidak sah dosa. Ada sah dosa jual beli waktu adan bagi laki-laki, adan Jumat sudah adan masih jual beli, sah dosa. Eh, kayak ini jenis pernikahan di luar nikah naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Baik, kalau sudah ada orang itu seperti apa? Solusinya nikah hamil di luar nikah. Ini pembahasan panjang seharusnya pada awal tadi. Kita ngeri kalau sudah ngomong ini takut salah paham. Sehingga orang memahami, loh Buya ngomong kalau orang hamil di luar nikah, sah nikahnya. Ya sudah, yuk hamil dulu saja yuk. Eh, oh bukan, zina itu hina di hadapan Allah. Tapi kita berbicara tentang pernikahannya tetap sah. Akan tetapi dalam madhab Imam Syafi'i nanti akan benturan dengan bab li'an. Jadi sah. Tapi menurut madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Malik, madhab Syafi'i itu beda. Sah dinikahi, tapi tidak boleh digauli menurut madhabnya Imam Malik. Waulatul ahmali ayyadokna hamlahuna dalam Al-Quran disebutkan. Kalau orang-orang yang hamil tidak boleh menikah kecuali sampai kandungannya itu terlahirkan. Ya. Ini adalah Al-Quran. Ini biasanya orang provokasi ini. Coba ini Al-Quran. Lihat bagaimana madhab Imam Syafi'i mengatakan boleh. Ya Ustaz. Jangan menghina madhab. Ini orang ada di Cirebon sudah mulai ada. Pernah suatu ketika kita menyebutkan madhab-madhab yang mengatakan Astaghfirullah. Bagaimana Buya Yahya mengatakan orang hamil sah nikahnya ini. Nikahnya tetap itu adalah zina, tidak baik, tapi pernikahan sah karena wa ulatul ahmali ayyadhna hamlahunna. Dalam ayat tersebut adalah orang yang ditinggal suaminya meninggal atau dia terceraikan. Jadi perutnya itu ada suaminya. Kalau ada suaminya tidak boleh menikah kecuali terlahir. Tapi kalau tidak punya suami, ini adalah tidak tidak ada manik. Karena apa? Itu masalah iddah. Iddah itu adalah masalah penantian, masalah wanita harus menanti di saat dicerai oleh suami atau di saat ditinggal oleh suami meninggal maka dia harus menanti kalau punya kandungan sampai terakhir. Itu bab iddah, bukan bab nikah. Bab iddah. Iddahnya sampai melahirkan. Setelah melahirkan tidak harus menikah. Jadi iddahnya orang hamil baik ditinggal suami atau dicerai, iddahnya apa? Ayyadokna hamlahunna sampai ia melahirkan. Bukan masalah nikah, bukan setelah itu nikah, nggak nikah terserah. Itu orang yang hamil dengan suami. Kalau tidak ada suaminya, pernikahan itu sah akan tapi itu adalah kehinaan. Maka dari itu hati-hati, jangan sampai kita mau ter mau terhinakan. Jaga adik-adik semuanya kehormatan. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan lain ya. Kita tidak puas kalau ini kami paling takut masalah ini. Salah kadang-kadang orang pakai senjata naudzubillah. Zina dulu, zina dulu, zina dulu. Dan ini banyak. Cara benar gak bisa belok kiri. Ini biasanya ada sebab. Mohon maaf, ini sebab. Karena pendidikan anak itu sendiri rendah keagamaannya. Sehingga mengandalkan cinta, sehingga kurang bakti ke orang tua. Satu. Yang kedua, kadang-kadang orang tua yang kurang mengerti tentang anak. Sehingga anak tidak pernah diperhatikan urusan ini. Mungkin susah, susah, susah, susah. Sehingga menjadikan sebab anak anak zina. Jadi bisa saja bapak menjadi sebab, bisa saja memang anaknya itu bandel. Tapi apapun bentuknya kita berdoa semoga kita dijauhkan dari yang demikian itu. Kalaupun ada orang yang sudah terlanjur semacam itu semoga Allah mengampuni dan menutup aibnya. Semoga Allah mengampuni dan menutup aibnya. Kita tidak ingin ada orang diseksa. Dia adalah pernah berzina misalnya. Ada seorang wanita berzina. Dia berzina tapi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mengampuni. Baik ini saja bismillahirrahmanirrahim. Ada satu lagi ya tertinggal. Apakah habaib ahli surga? begini loh? kita harus tahu habaib itu siapa. Habaib adalah keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ini adalah riwayat bahasanya ini uhibbu Husainan fa'hibbuhu. Ini uhibbu Husainan fa'hibbah. Ada dalam dapat aku mencintai Husin maka cintailah dia wa dzurriyyatahu dan cucu-cucunya. Ada makna mahabbah kepada ahli bait. Ingat cinta kepada ahli bait ini harus ahli bait adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai berubah menjadi kedengkian barangkali ibu yang mendengar tadi itu uh, ngedongkol bukan karena benci kepada ahli bait, barangkali karena ngeyelnya orang yang cerita ya. Tapi ahli bait tetap sak baik, sak, -sa jahat-jahatnya kayak apapun dia masih ahli bait. Keturunan Rasulullah tetap kita harus mencintai dengan bentuk yang berbeda-beda. Kalau dia anak kecil dari habaib ahli bait, bagaimana kita bisa membantu dia untuk sekolah pendidikannya? Kalau yang sudah dewasa mungkin kita mengingatkan kalau kita salah, kalau dia salah Kemudian kalau sampai dia bandel dan sebagainya, tetap kewajiban kita membawa mereka kepada kemuliaan, bukan kita biarkan. Tapi kalau sudah berubah jadi benci, hati-hati. Ini kadang-kadang ada benci nih, uh dasar habaib. Dasar habaib, habaib lagi, habaib lagi. Wah, hati-hati, ini sudah berubah menjadi kebencian. Tapi ingat bahasanya, justru inilah yang harus kita jadikan sandaran. Habaib adalah manusia dan dia bisa melakukan salah. Dan kesalahan itu Namanya kesalahan semuanya kalau Allah tidak mengampuni kesalahan siapa saja akan dijadikan oleh Allah apa? kesalahan apapun dilakukan oleh siapapun oleh hamba selain itu nabi dan rasul tidak bisa bersalah, maka kesalahan itu akan dijadikan apa? akan menghadirkan seksa Siapapun itu. Nah, maka kecintaan kita ini yang kita hadirkan. Jangan sampai ada duriah Nabi diseksa. Relakah kita cucu Rasul diseksa oleh Allah? Gak rela kita. Maka di sinilah harus kita bangkit ke makna kecintaan. Bukan malah kita ajari nggak benar nggak harus kalau dia fakir kita kasih makan kalau dia sakit kita obati dia pokoknya kita beri perhatian lebih jangan berubah menjadi kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW lah itu maka kaidahnya sama dan ini adalah waktu kita tanyakan kepada guru kami ya termasuk Al Habib Abdullah Baharun dan sebagainya cuman biasanya ini dari ahli bait ini digampangkan untuk kembali kepada Allah pada akhirnya diberi dimudahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diutam dikapalkan oleh para habaib sama, bukan kami yang menjawab. Jadi kalau mereka melakukan dosa, bukan dia, kita sama. Kalau melakukan dosa berhak untuk disiksa. Tapi ingat, semoga dengan pecinta-cintanya yang memohon ampun menjadi diampuni. Kita tidak rela ini cucu Rasulullah. Mana kecintaan kita mengatakan biar disiksa saja. Wah, tidak punya iman kita. Jangankan cucu Rasulullah, orang im, orang ahli iman saja kita tidak rela kok. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak, kalau ada orang rela orang Islam ini diseksa, nggak ada iman tuh. Ini biarin seksa ini kurang ajar sama saya. Masuk neraka kurang saja. Ini suka ngambil duit saya masuk neraka. Enggak. Tidak iman kita. Apalagi ini keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rasa cinta inilah yang menjadikan kita ini semakin banyak mendoakan. Barangkali kita melihat dari habaib yang melakukan kesalahan. Dia manusia, bukan malaikat. Justru itu harus kita pahami. Beliau manusia, tapi ingat manusia yang punya darah sambung dengan Rasulullah SAW. Maka di sini makna cinta lebih dengan perhatian lebih, dengan doa. Kalau ada yang salah, istighfar kita lebih banyak. Ya Allah, itu cucu kasihmu Nabi Muhammad kok salah terus berikan bimbingan ya Allah. Lebih dari itu apa? Itu suri toladan ya Allah. Kalau ada habaib salah ditiru oleh orang ya Allah. Nah ini cinta kita. Bukan jadi benci. Kalau sudah jadi benci, hati-hati. Karena itu adalah khawatir kita tuh benci dengan dat. Kalau benci kepada datnya, datnya nyambung kepada Rasulullah. Tapi kita membenci pekerjaannya dan itu kewajiban kebatilannya, bukan datnya. Datnya sampai kapanpun dia adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma marhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna la tu'tin alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami semua ya Allah. Dan berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami kecintaan kepada para keluarga kekasihmu Nabi Muhammad, keturunan kekasihmu Nabi Muhammad, duriat kekasihmu Nabi Muhammad dan berikan kepada kami kecintaan kepada para sahabat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh Maha Kuasa ya Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang hadir ya Allah. Jangan sampai ada yang hadir di tempat ini masuk nerakamu ya Allah. Yang punya masalah mudahkan segala urusan mereka. Baik itu masalah suami istri ya Allah. Atau masalah dengan orang tuanya ya Allah. Atau masalah dengan anak-anaknya ya Allah. Atau masalah dengan tetangganya ya Allah. Mudahkan ya Allah. Selesaikan urusan mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Berikan kepada mereka ya Allah bimbinganmu, bimbinganmu ya Allah. Dan jauhkan anak-anak kami dari zina ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari zina, keluarga kami dari zina, keturunan kami dari zina yang hina dan kau hinakan. Ya Allah. Jika ada di antara kami yang pernah terpleset dalam zina, ya Allah. Atau tetangga kami, masyarakat kami, berikan kepada mereka kesadaran. Dan ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Dan tutup aib mereka, ya Allah. Tutup aib mereka ya Allah. Jangan sampai dosa yang mereka lakukan menjadikan sebab mereka sengsara di dunia dan di akhirat ya Allah. Ampuni dosa mereka dan berikan kebahagiaan di dalam hidupnya ya Allah. Mungkin ada di antara mereka melakukan kemaksiatan ya Allah. Sehingga engkau seksa di dalam hidupnya di dunia. Sehingga hidupnya tidak tentram ya Allah. Maka pada detik ini kami mohon ya Allah. Berikan kepada mereka pengampunanmu ya Allah. Berikan kebahagiaan di dunia ya Allah. Dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada mereka keturunan yang soleh solehah. Yang bakal dibanggakan oleh kekasih Nabi Muhammad. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Orang tua-orang tua yang salah mendidik anak-anak kami. Ampuni kami orang tua yang teledor dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Sungguh engkau maha pengampun ya Allah. Dan berikanlah kepada kami bimbingan. Untuk bisa mengarahkan anak kami kepada kemuliaan, mendidik anak kami kepada kemuliaan, ya Allah, mengantarkan anak kami kepada kemuliaan, ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa, ya Allah, ya Allah, jagalah lidah kami dari mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak Engkau ridhai dan jagalah hati kami, ya Allah, dari mencintai sesuatu yang tidak Engkau cintai dan cintakan hati kami kepada sesuatu yang Engkau cintai. Rindukan hati kami kepada semua yang Kau cintai, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Allah. Ya Allah berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah mati dalam keadaan iman.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh